Anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi riba. Wa syahidaihi wa katibahu orang yang menulisnya, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi dua saksinya. Kulluhum sawa, semuanya sama. Hadis Nabi. Oleh sebab itu maka dia hijrah ke bank syariah. Simpelnya begini saya mau beli mobil 200 juta, misal. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Saya mau minjam duit 200 juta, kasih. Bayar 250. Yang 50 itu riba. Duit pinjam duit riba. Kenapa ketika di bank syariah dia menjadi halal Pak Ustadz? Nih, orang yang berpikiran simpel yang tak paham, di sini letaknya. Assalamualaikum Bank Syariah. Waalaikumsalam. Saya mau pinjam duit 200 juta. Kata Bank Syariah tak boleh kami ngasih duit. Karena duit dengan duit riba, haram. Bapak 200 ini itu apa? Untuk beli mobil. Maka bank syariah membeli mobil itu secara cash. Bank syariah membeli mobil itu ke dealer secara cash. Setelah itu dijualnya mobil itu ke saya secara angsuran. Maka akadnya uang dengan uang atau uang dengan barang? uang dengan barang. Sudah saya tulis itu di Google, tulis di Google. Cuman masalahnya tak pula bisa handphone ini dari tadi. Iya, gangguan itu dari Pekanbaru kebakaran. Nanti tulis di Google Somat Moroko, Moroko M O R O C C O. Moroko itu tempat saya kuliah dulu. Hmm, karena kalau dibuat soman aja banyak kali soman Indonesia nih. S O M A D M O R O C C O spasi kredit. S O M A D M O R O C C O spasi kredit. Situ saya jelaskan ada tiga empat fatwa, uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, "Kenapa? Kan sama-sama bayarnya lebih juga." Di sini transaksinya uang dengan uang. Di sini uang dengan barang. Apa bedanya uang dengan uang, uang dengan barang? Dalam Islam orang dianjurkan untuk terus berin, berinvestasi. Duit itu tak boleh disimpan. Dalam Islam duit itu sama macam sumur. Sumur itu kalau airnya disimpan bau dia minyak. Tapi kalau airnya dikuras terus mengalir. Makanya orang yang punya duit dia tidak menyimpan duit tapi diinvestasikannya dalam bentuk usaha, mudorobah, murabahah, bagi hasil. Nah, begitu simpelnya begitu. Jadi tidak bisa orang mengatakan, ah ini kan kerja saya profesionalisme sajalah. Tidak, karena empat itu kena. Yang makan riba, yang dikasih makan, yang menjadi saksi, yang menjadi saksi, yang mencatat. Ah Ustaz Somad itu ceramah aja. Buktinya dia diceramah juga tuh di bank-bank konvensional. Kalau saya ceramah di bank konvensional, amplopnya itu saya tulis di situ, bank konvensional. Tak saya ambil duitnya. Duitnya itu saya serahkan untuk beli beras. Sumur umur saya ceramah tak pernah saya ambil duit dari bank konvensional. Beli beras sembako bagi. Tulis tuh, semua balik itu tulis. Kalau dia transfer saya tulis. Tengok berapa dia transfer, sekian, tulis. Nah, ini. Pernah saya ceramah dikasih kue kotak. Waktu itu saya sedang puasa, sore jam 5. Ceramah jam 5 kasih kue kotak. Pas mau saya makan, pas mau buka puasa, Aku ambil kue kotak. Ustaz Somad bawa kue kotak. Saya bawa kue kotak ini. Maksud saya mau saya kasih nanti ke anak-anak yang ada jual koran di lampu merah. Pas sore itu tak ada satu pun jual koran. Macam tahu pula mereka saya bawa kue riba. Sholat maghrib saya ceramah. Habis sholat maghrib langsung isya. Habis isya tanya jawab. Pulang saya bawa kue itu tetap. Sampai akhirnya berhenti saya mau makan di pinggir jalan. Pas mau berhenti mau makan nampak saya lah tukang kuaci. Saya tanya, "Bapak tinggal di mana?" Saya tinggal di Jalan Paus. Simpang Jalan Nangka di Pekanbaru. Apa kerja? Jual kuaci. Ada laku? Ada. Tak jadi saya makan, saya antar dek situ, saya kasih kue itu sama dia. Boleh memberikan riba itu kepada orang untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau ada bapak duit simpanan di bank konvensional sebanyak satu miliar ada bunganya, itu boleh kita kasihkan ke fakir miskin, anak yatim untuk masalih amah kepentingan umum. Begitu juga dengan bank syariah, kalau kita terlambat bayar itu ada dendanya. Apa bedanya dengan di konvensional? Kalau di bank syariah dendanya itu dikumpulkan, diberikan untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak itu pondok pesantren, masjid, anak yatim, fakir miskin, apa orang jempo. Bukan dinikmati. Kalau dinikmati rentenir, sama dengan membungakan duit, membungakan uang. Di antara yang membuat doa tak terkabul, ayu malah min setiap daging di badan nabata min haramin kalau dia tumbuh dari yang haram, Fannaru di tempatnya api neraka. Yang sampai nanti kita ditimbang, Abdul Somad berat 50 kilo, yang halal 10 saja. Alhamdulillah, berapa lama kita diobok-obok di neraka jahanam itu. Oleh sebab itu maka yang sampai kasih makan haram. Berdoalah anak-anak kita yang hijau yang tak berdosa itu ya Allah, selamatkan ayah ya Allah, selamatkan mama ya Allah. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa bil haram, disuapkannya makanan haram, haram, haram, haram, haram. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kita kasih yang hijau. Anak-anak kita yang lucu-lucu tak berdosa nih, bukan salah dia, kita salah. Kita kasih dia makan haram. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga diri karena judul kita memang takwa dan dalam pasal-pasal orang pengacara sudah disebutkan Pak Ketua tadi jujur, baik, berintegritas yang kita kemas dalam bahasa takwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa dan berintegritas. Amin ya rabbal alamin.